Nah, sebelum kita lanjutkan dengan penerapan dhammah pada huruf-huruf Arabiyah, <clears throat> kita buka pelajaran ke-32. Pelajaran ke-32 mudzakarah di mana dalam uh, pelajaran ini terkumpul <clears throat> uh, huruf-huruf yang tersusun dalam uh, rangkaian apa? sulasi atau tiga huruf yang secara keseluruhan insya Allah telah mengumpulkan sebagian besar dari atau semua huruf Arabiyah <clears throat> baik yang berharokat fathah ataupun berharokat kasrah. Baik. <clears throat> Fadlu kita membaca pelajaran ke-32. Sa bi ra. Ba si ri. ضايقا ضا yi ko halaman 40 ya halaman 40 pelajaran ke ad-dars afani wathalathun ya 32 pelajaran ke 32 <clears throat> Baik dhayiqa laqiya Salima. Salima. Khamida. Khamida. Dahidhi. Dahidhi. Ajina. Ajina. طيب. جاعلا جاعلا خاشعا خاشعا راسخا كشافي ذاكري غطيفة أذينا ضاغية ulangi ضاغية Wain saat kasroh juga tebal ya, tapi tidak berlebihan. طاغية ظهر باهت ظمائي زاوير عظيم wi ya, tebalkan huruf dha wi Tayyib, ulangi. Azima. Wazini. Wazini. Falasi. Atiya. shahidi, Saliha. Asima. Asima. Ajiba. Ajiba. Ji. Nah, nah silakan dipraktekan Ya. Fadal yang dekat mic. Baca dua baris atau tiga baris. kontrol Masih pada pelajaran tiga dua ya. kontrol dibaca. <clears throat> Sobaro So Soba Sobiro Baik. Basiro Basiri Naam Bayiqa Laqiya Salima Khamida dahidhi ajina. baik. Diperhatikan huruf dal, <clears throat> huruf dal diusahakan majhurah, ya, dibaca dengan jahar tanpa nafas. Di, da. Ya. Kemudian jim juga demikian dibaca majhurah tanpa hams. Ahsant. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya جعيلا خاشعا راسخا كشفي ذاكري غطيفا أذينا طغيا Naam, ahsant. Allah yabarik fik. Nah, berikutnya. ظ Tes. Zoharo. Zoharo. Bahai. Bahita. Zomai. Zawiro. Azima. Wazini. Salasi. Asiya. Nah. Untuk huruf ta, <clears throat> tak memiliki hamas ya. Namun dalam keadaan berharokat memang hamasnya tidak terlalu kuat. Ta ya, ada hamas nampak namun tidak berlebihan. Nah, ahsan. Kemudian huruf uh, e, dha, yang kasroh perlu diperjelas apa? Tafhim Dhi, adhi, adhi. Ya. Nah. Ahsan, Allah ibarat Baik, berikutnya dua baris terakhir ya, dari azima sampai akhir adima wazini salasi atiya sahidi saliha asima ajiba Tapi, Hasan <clears throat> huruf wa yang wa kembali di jelas wi kemudian tafkhim pada za eh apa e, safir waz Z ya sofir pada za perlu diperjelas zi wa z ya nah demikian pula pada sin asi asima tafkhim ada sad so ya saliha ahsan Allah ibarak fikum nah berikutnya <clears throat> kita menginjak atau berpindah kepada pelajaran tentang dhammah nah dhammah dilafatkan dengan cara menghimpun asyafatain dua bibir dan mengangkat pangkal lidah ya sedikit diangkat atau ditarik ke arah belakang. Nah, sekali lagi dalam juz pertama ini kita melatih apa? Melatih itmamul harokat ya di samping itmamul huruf juga itmamul harokat. Sebagaimana yang telah kita dengar ucapan Al Imam At-Tibi rahimahullah tentang pentingnya apa? Menyempurnakan harokat. Ya. <clears throat> Di mana harokat-harokat yang tiga itu telah kita pelajari pula merupakan cabang dari dari uh, huruf-huruf mat Ya. Ya. Berkata Lima mutiib rahimahullah, "Idil hurufu intakun takun muharrakah." Huruf tatkala dia berharokat yashrakuha makhraju aslil harakah. Huruf ketika berharokat maka akan disertai dengan apa? Dengan makhraj asal harokat. Ya, makhraj dari asal dari harokat. Ya, yaitu apa? Huruf-huruf jauf. Ya, huruf-huruf mad. Ya. Nah, ai makhrajul wawi, ai makhrajul wawi, ya, ai makhrajul wawi wa makhraju al alif wal ya'u fi makhrajiha alladhi urif yakni makhraj huruf wawu alif dan ya yang telah kita ketahui bersama nah kalau seorang tidak sempurna dalam menghimpun bibir ya fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu dhammi kun muhaqqiqa ya kalau kita melihat ada seorang qari lan tantabiqa tidak menghimpun ya shifahuhu ya tidak apa terhimpun apanya? Bibirnya. Taib. Kun muhaqqiqah, maka ya hukumilah dengan pasti bahwasanya dia apa? muntaqis ya fa innahu bi annahu muntaqisun ma dhamma. Dia berlaku kurang sempurna dalam mendhammahkan huruf yang dibacanya. Nah, fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu kun muhaqqiqah Ya. Shifahuhu bi dhammi kun بأنه bi annahu muntaqisun ma dhamma. Naam. Wal wajibun nutqu bihi mutamma. Dan yang wajib yang semestinya adalah mengucapkan huruf yang madmum dengan sempurna. Nah, demikian pula pada huruf yang berharokat fathah dan kasrah. Nah, kita sempurnakan pula dengan mengikut sertakan apa? Makhraj dari asal harokat fathah yaitu alif dan kasrah adalah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada dhammah. baik. <clears throat> Eh, bandingkan antara fathah dan dhammah. Ja. Ju. Nah. Ja fathah dengan membuka, meletakkan lidah pada posisinya. Ju dhammah dengan dham syafatain ma'a rafa'i mengangkat, menarik bagian pangkal lidah. Ju. Ju. Nah, babu. Baik. Kita baca bagian yang berwarna merah. Ubu. Ya, ke samping uqu. Tumu. Dunu. Zulu. uhu, Hu. Ya, beri sifat apa? Rokhawah, mengalir suaranya. Hu, jelas. Dan berusaha apa? Berusaha mengeluarkannya dari makhraj. Hu. Luhu. Duwu. Duyu. Ju'u. Suhu. Suhu. Suhu. Ghuzu. Syu'u. Thuru fuku. Baik. Beberapa huruf yang perlu kita cermati seperti membandingkan antara to dan ta yang berharokat dhammah. Maka to dengan tebal, tu ya, dengan tanpa hamas. Tu ya. pun ta tipis dan mahmusah dan ada hamas atau uh, udara yang mengalir. Tu tu ya ada hamas yang ringan. Tu. Ya. Kemudian antara zal dan wo, Zu. Nah, ini huruf zal tipis. Zu. Zu. Ya. pun wo, ya, wu. Ya. Ya. Ya. Mungkin perlu uh, dibantu dengan mentasdid terlebih dahulu untuk kita bisa membedakan antara wa dan zal dalam keadaan dhammah. Ad ini apa? Zal. Adzu. Adzu. Nah, adapun wa au ya, dari awal sudah tebal. au au Nah, kalau sudah terbiasa mungkin ya, bisa kita langsung mengucapkan dalam keadaan dhammah. Wu. Ini apa? wa apa zal dhu dhu ahsan dhu dzal nah Allah ibarik fik begitu pula antara sin dan sod sin dan sad asu coba asu sin ya kalau sad asu asu Naam. Baik, barakallahu fiik su su ya sama-sama bom ya menghimpun apa kedua bibir namun sin tipis su rasulun coba rasulun, rasulun. ya kalau sad contohnya apa hasuran hasu hasuran Baik. Ini aja tiga huruf ya. Ta dan to. Ini enam huruf. Zal dan wo. Kemudian apa? E, sin dan sod. Sin dan sod. Wain, kho dan qaf. Ya, walaupun apa? Ada tafkhim namun tidak sekuat ketika fathah. U. Ya. U. Khu. Ya, ada tafkhim. Huruf ro juga demikian. Ro dalam kondisi perharokan domah juga mufakhamah, tebal ru ru ya thu ru kalau ro nah, namun apa namanya mungkin tidak <clears throat> tidak terlalu sulit insyaallah ru ya kita biasa menebalkan ro dalam kondisi dhamma ru ya Taib. Inilah kaidah dhamma Kaidah dhamma Kemudian pada pelajaran ke-34 ini <clears throat> materi tambahan untuk melatih e, penerapan pemah. Baik kita baca e, <clears throat> baris-baris terakhir. <clears throat> kita ambil tiga baris terakhir pada pelajaran ke-34. Tiga baris yang di akhir. Baik zuhalu زحال عمر رو تبال رو يعني، يعني. قزاح جماح نعم. عليما عميلا لعينا ulina qubila quliba humila muliha Baik. Nah, baik praktek. Fadal. Sampai di mana tadi? Zuhalu Ngumaru U Ngu Ru Ngu nah. Ngumaru Tebalkan huruf ro ngu Ngumaru Uzahu Tebalkan huruf qaf U Ku Ya Uzahu Ahsan Jamahu aid Aid Ha Apa itu? Chu Hay bản chu Chu ma hộ Nào Lanjut Hulima U Hu Au Ulima Uli Umila Lu'ina Ulina طيب <clears throat> Di akhirnya jangan diberi hamzah. Lu'ina. Nah, bukan nak tapi Nah Ulina. Jadi lepas suaranya lepas gitu. Tapi diulang lagi. Ulima. Ma. Ulima. taib Umila. Lu'ina. Ulina. Nah. Ulina. Ahsan. Jadi berhenti suaranya di mana? Di depan. Nah, bukan masuk ke ke makhraj hamzah. Ahsan, Allah ibarik fik. Fadal, satu lagi. <clears throat> ubila, uliba, Humila Muliha Ahsan Baik cukup <clears throat> Kita buka halaman selanjutnya. Ada sisipan ya, sedikit pengetahuan bahwasanya huruf huruf apa? Hamzah. Ya, huruf hamzah itu ditulis dalam berbagai bentuk ya. Telah kita ketahui simbol hamzah adalah huruf ain yang terpotong, ya, tinggal kepalanya. Dan simbol ini kadang berada di atas alif, kadang di bawahnya, kadang di atas wawu kadang di atas iya, ya, kadang demikian berdiri sendiri. Nah, semuanya hamzah, ya, semuanya hamzah. Maka dia dibaca <clears throat> sesuai dengan harokat yang ada, ya fathah atau kasrah atau dhammah dari makhrajnya, ya dari pangkal tenggorokan. Taib. Kita baca amada. amada. Ya usa. Ya usa. Nah, jadi ini kemudahan yang sekarang ada kalau dahulu hanya wawu saja, ya. Kemudian wawu tanpa ada simbol hamzah. Ya. Nah, sekarang semua mushaf ada simbol hamzah sehingga kita bisa membedakan mana yang wawu, mana yang hamzah. Ya usa. Ya usa. Ma'ila. Ma'ila. u, Dhahi'u. u, kala u abada tabua namai namai ayisa saala wabua malaa malaa naila Qara'a, قرئ مولئ يئوس Ahsan, الله barik fik. Baik. Kemudian di akhir eh, setelah kita menerapkan apa fathah kasroh dhammah ya, maka sekarang tinggal kita mengulang ya, mengulang menerapkannya pada latihan pada mudzakarah akhir ini. Nah, <clears throat> ini bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai uh, mizan, ya, yakni apa? Mengukur apakah sudah kita kuasai atau perlu untuk kita ulang-ulang kembali bab apa? Penyempurnaan huruf dan harokat, ya harokat. Taib. <clears throat> Jadi pelajaran ini pelajaran yang ke-35 telah mencakup semua huruf ya. Dan juga dalam keadaan fathah ataupun kasroh dan dhammah. Baik. Kita baca a i u. Ya, a membuka, kasroh menurunkan dan dhammah dengan dhamm syafatin. Sa si su ya yi yu ya yi yu ba ti bu ba ti bu wa wi wu su ila su ila u ra kasrah tipis bariqa lahabi haqabu taraka amatu qutila thuluthu. Nah, kalau digabung berarti apa mulut semuanya maju ya dalam kondisi dalam pengusapan tha lam dan berikutnya tha su lu su ya su lu su ya taib usira ra waritha ju'ila ju'ila yalija Halaman berikutnya. kontrol eh, soft pertama coba. soft pertama baca. Baca baris yang di atas pada halaman berikutnya. Najidu, tafadhalu. Naam. Semuanya soft pertama. Najidu, Taib hasu tebalkan sod sehingga terbedakan dari sin. Taib. Nah, soft berikutnya. Ya. Taib. Yang perlu diperhatikan sod ya, si, tel si tebal si. Nah. Kemudian kho juga tebal, namun tidak berlebihan. Sahi ya sahi ro. fu ahsan. Baik, berikutnya. Nah. Nah. Berikutnya. Baik, huruf za coba. Z. Za. Zu. Ya, ada safir. namun tidak bercampur dengan sin ya. Z, za, zu, ru, zi. Kemudian ro tebal, ru dalam keadaan dhammah tebal. Ru ya, bukan ru tapi ru, ru, zi, qa. Ahsantum. Nah, soft berikutnya. Baik. Huruf dha ya. Dha, wu ya dalam keadaan dhammah juga tebal. Wu. Baik, berikutnya. Nah, apa yang sulit nih? Ada ya? Po saja. Po ya, perlu kuat dalam mengucapkan po. Po ya. Dari sisi jahar, kemudian syiddah, kemudian isti'la ya tebal e, kuat ya sifat to ya kuat berikutnya Baik, Ahsan tum. Baik, berikutnya. Baik, huruf buat ya. Wudhi, wudhi, wudhi'a. Ahsan. Kemudian qaf juga dengan jahr ti, ti, da, da. Nah, gitu. Baik. Masih ada softnya Habis ya? Masih? Baik, berikutnya. Enggak ada. Baik, kita uh, baca sama-sama dua baris terakhir syahida syahida syahida, syahida. Nah, ha dengan jelas hi, ya syahida, syahida. muni'a khutima khutima nadhira ya Nah dibaca dengan tipis. Nah. Wi. Ro. Nah. Kalau terpisah-pisah mungkin masih bisa ya menepatkan dalam tipis dan tebal. Nah. Nah, kalau jika dibaca dengan uh, menggabungkan huruf dengan huruf, nah ini perlu lebih cermat lagi. Nah, ya. Jangan sampai menebalkan nun, nun ya, karena bertetangga dengan wo, no, wi. Nah, ini keliru. Na, wi, ro, ya. Na, wi, ro. Nah. Basuro. Ya, ini juga demikian. Ba, jangan sampai tebal. Bo, ya. Basuro. Zakiyah. Qawiyah. Tuliba. Nah, ahsan. Ahsantum tuh, barik fikum. Uh, selesai berarti alhamdulillah telah kita uh, lalui semuanya penerapan fathah, kasroh dan dhammah. Ya. Nah, kemudian pada akhir jilid pertama di sini kita perlu mengenalkan atau perlu mengenal nama-nama huruf ya, nama-nama huruf Arabiyah. Kalau sejak awal kita mempelajari kondisi dalam atau kondisi yang apa kondisi berharokat ya baik itu fathah kasroh, dhammah maka perlu juga kita mengenal namanya ya perlu juga kita mengenal namanya ya nah, sebagian ayat dalam Al-Qur'an pun juga berupa apa berupa huruf-huruf ini ya, berupa sebagian dari huruf-huruf ini yang disebut hurufnya. Seperti apa? Alif, ya, lam, mim, atau ya, sin, nam, kaf dan seterusnya. Maka perlu kita mengenal nama-nama huruf ini ya selain kita telah mempelajari pula bagaimana dalam kondisi berharokat fathah ataupun kasroh dan dhammah taib nah ini perlu dihafal tentunya perlu dihafal nama-namanya dan diucapkan pula dengan dengan dengan benar, dengan tepat ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Huruf apa yang pertama? Apa? Alif ya. A lif ya. Alif ya. Ya ini jangan panjang alif. Ya. Alif. Ya. Kemudian apa? Ba. Ya. Ba. Tidak perlu dikasih hamzah. Ba. Apalagi ta. Ya, panjangkan. Ta. Terus ta. Berikutnya jim. Panjang jim. Ya, jangan langsung jim ya. Panjang ada ayaknya, Jim. Berikutnya Berikutnya Berikutnya Naam Taib Taib ya, ya. zai ya atau boleh pula langsung za dan alif za lafaz ya za atau zai nah berikutnya sin ya jangan lupa menyempurnakan kasrohnya sin ya bukan sin ya tapi sempurnakan ya dengan nanti kalau menjumpai huruf-huruf muqatta'ah dalam awal surat ya kita baca dengan benar yasin bukan yasin sin ya posin nah seterusnya baik ulangi sin berikutnya shin ya bukan sya shin enam apa ini sod Nah, ada dal yang disukun jadi terpantul suaranya. Sod. Terus Po. Ain. Nah. Wain. Berikutnya. ulangi sempurnakan nun nun ya sehingga runnah hanya pada nun dan nun saja wawunya tidak ada gunnah bukan nun ini ada gunnah pada wawu nun se semestinya bagaimana nun nun jadi sempurnakan tomah pada nun sehingga wawu pun juga terucap tanpa ada gunnah nun Berikutnya. Wow. Nah. Kemudian. Nah. Nah, ini hamzah. Terus. Ya. Nah, sekali lagi tanpa tanpa memberikan hamzah di akhir. Nah, Allah berfik. Taib Nah. Cukup ya insyaallah ya. Nah, alhamdulillah kita insyaallah masuk kepada jilid 2 ya, jilid 2. Pada halaman 47 ada eh, apa sedikit pengantar untuk mengenalkan apa yang akan dipelajari pada jilid 2 ini. Juz 2 berisi apa? Latihan penerapan sukun ya keadaan yang kedua dari dari huruf apa adalah sukun ya, harokat sudah kita pelajari pada juz pertama sekarang adalah bagaimana mensukunnya ya Taib. sebagian sifat dari sifat-sifat huruf yang kita pelajari ada yang munculnya ketika huruf disukun ya seperti apa sifat apa yang muncul hanya ketika disukun qalqalah ya, qalqalah. Saat kita belajar huruf ba, jim, kemudian dal atau to, qaf ya, dalam jilid pertama tidak ada qalqalah ya. Belum muncul sifat qalqalah. Dan akan muncul ketika disukun. Ya, sehingga ini pengembangannya adalah dalam jilid dua ini, qalqalah. Ya, sifat qalqalah akan muncul ketika qutubu jadin huruf qaf, to, ba, jim, dal disukun. Aqo, ato, ab, aj, ad. Taib. Apalagi sifat yang nampak dalam kondisi huruf disukun. Sifat apa? Sifat apa? Kunah. Ya, kunah lebih jelas ketika disukun. Dalam kondisi harokat, ya ukurannya sangat singkat. Nah atau ni, nu. Maka ketika disukun akan lebih nampak. An, am, ya lebih panjang. Begitu pula istitalah ya, istitalah. Istitalah pada buat am dalam kondisi berharokat tidak tampak ya. Begitu pula sifat lin pada ya dan wau, Ya. Sifat mad juga akan nampak dalam kondisi atau huruf-huruf ini akan muncul ketika disukun ya huruf-huruf mad justru ya, belum belum kita pelajari ya belum pernah muncul pada jilid pertama akan muncul ketika kita masuk pada jilid kedua ini. Pembahasan sukun pada juz ini akan terbagi menjadi eh, dalam tiga pokok bahasan. Yang pertama sukun pada huruf mad. Ya. Kita mengawali pembahasan jilid kedua yaitu pembahasan tentang sukun dengan huruf-huruf mad yaitu alif, ya dan wawu. Nah, di mana sebelum huruf-huruf ini ada harokat yang sejenis. Ya, misalkan u, ya, wawu sukun sebelumnya apa? Dhammah. Karena dhammah adalah dari jenis wawu. Di ya sukun sebelumnya apa? Kasrah. Kasrah merupakan apa? Harokat dari jenis ya. Na ya alif yang sebelumnya apa? Fathah. Fathah merupakan harokat dari jenis alif. Nah, ini yang kita pelajari di di awal pembahasan juz 2. Kemudian setelah itu sukun pada huruf wawu dan ya yang sebelumnya ada harokat fathah au atau ai ya, contohnya zaujaini zaujaini nah setelah itu baru kemudian kita beralih pada sukun selain pada huruf alif wawu dan ya Taib. itu kurang lebih seperti ini gambarannya uh, yang akan kita pelajari sederhana, sederhana sekali bagaimana mensukun huruf-huruf uh, Arabiyah ya, kita mengawali dari yang paling mudah baru kemudian beralih kepada huruf-huruf yang sulit. Tayib. Nah, kita mulai pada pelajaran ke-37 ini juga masih menjadi eh, pengantar untuk kita mengenal bagaimana huruf-huruf Arabiah itu bentuknya dalam kondisi terangkai dengan huruf-huruf yang lain ya seperti huruf ta, ba dan ta ya, seperti itu ya Insya Allah dengan melihat sepintas pun kita Insya Allah bisa melihat atau bisa menentukan ini adalah huruf apa ya huruf apa asalnya dalam kondisi terpisah nah, namun mungkin perlu beberapa kalangan ya yang mungkin baru belajar merangkai huruf perlu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk huruf tatkala dirangkai ya tatkala di depan bagaimana ketika di tengah seperti apa ketika di akhir seperti bagaimana nah taib nah Insya Allah kita bisa melewatinya kemudian pelajaran 38 adalah pengulangan dari bab akhir juz pertama nah, ini mengulang ya, pelajaran ke-34 hanya saja di sini telah terangkai ya telah terangkai sesuai dengan kaidah perangkaian huruf nah belum ada huruf-huruf yang disukun ya, semuanya berharokat imah fathah kasroh dan tomah nah kemudian inti dari juz 2 dimulai pada pelajaran ke-39 ya pelajaran ke-39 Taib Judulnya adalah apa? Sukun pada alif, ya dan wawu, huruf-huruf mad. Ya. Semua huruf yang berharokat ya, pada juz pertama dibaca dengan kosor, dengan pendek, ya, satu harokat. Ya, contohnya uh, ju'ila, semuanya satu harokat. Ju'ila, ya. Atau yalija, najidu, semuanya satu harokat. Taib. Panjang satu harokat berapa detik? Ada yang bisa menjawab? Panjang satu harokat berapa detik? Ya, satu ketukan. Ya. Memang tidak diukur dengan satuan waktu detik, ya tidak. Karena apa? Panjang harokat itu sangat tergantung dari cepat lambatnya membaca. Ya. Kalau seorang membaca dengan tempo yang pelan, Ju'ila. carinya apa? Mikdarnya panjang. Ju'ila. Ini bacaan tempo lambat ya. Kalau dia lebih cepat ju'ila ya. Pertengahan ju'ila ya. Semuanya pendek. Tergantung disesuaikan dengan tempo bacaan dia. Apakah dibaca atau membaca dengan apa? tahqiq atau dengan hadr atau dengan eh, apa namanya? e, pertengahan ya. ya. Tadwir baina al-hadr wa tahqiq. Nah, sehingga ya mungkin bisa dikatakan satu ketukan ju ya ju'ila ju'ila ju'ila ya, semuanya satu ketukan tergantung dengan tergantung dari apa e, tempo bacaan Baik. nah apabila huruf-huruf tersebut yang awalnya pendek dibaca satu harokat itu diikuti dengan huruf mat maka menjadi panjang menjadi dua harokat. Nah, kita mulai dengan alif. Alif merupakan huruf mat atau huruf yang akan memanjangkan harokat fathah. Contohnya hati. Ya, hati kalau setelah ha ada alif menjadi panjang. Hati. Coba. Kemudian bata. bata. Jada. Rokho Hadha Coba diulangi eh, Kenapa yang bagian awalnya menjadi panjang? Karena ada alif ya. Taib. Ukuran dua harokat secara tabi'i ya insya Allah kita bisa membacanya dengan benar. Hati ya, demikian. Atau sejalan atau se, sepanjang atau seimbang dengan pengulangan ha. ha ya, hati ya, ha itu satu harokat, ha lagi satu harokat, jadi dua harokat. Nah, panjang hati ya, sepanjang tadi ha hati. Hati, ha hati. Nah, kalau diukur dari awal sampai akhir sama. Akhirnya Demikian. Jadi panjang h sama dengan ha ha. Ya, makanya dikatakan satu alif seimbang dengan dua dua harokat. H satu alif sama dengan ha ha. Nah, maksudnya demikian. Taib. Nah, eh, kita perlu membaca alif ini dengan dengan ukuran yang benar, ya, supaya ya, tidak berlebihan dan juga tidak di bawah kadarnya. Karena nanti pada jilid 3 kita akan pelajari mat yang ukurannya bukan lagi dua harokat tapi empat harokat ya, jadi ketika kita masih pada jilid kedua ini tepatkanlah ukuran harokat pada huruf-huruf mat ya, dua harokat saja jangan lebih daripada itu nah baik kita ambil contoh sabata nah sekarang sudah digabung ya suaranya jangan terputus-putus ta ba itu masih jilid satu yang masih terputus-putus huruf-hurufnya memang masih dipisah-pisah. Sekarang sudah dirangkai makanya harus di apa? Dibaca dengan digabung. Kalau masih belum bisa cepat, ya tidak apa-apa, pelan aja. Ya, kalau belum bisa mensinkronkan ada mensinkronkan adanya antara lidah dengan dengan apa? Dengan penglihatan mungkin ya. Tidak apa, dibaca dengan tempo yang tahqiq, ya, pelan. Sabata, jangan dipisah-pisah. طيب ثابتا ثابتا ثابتا coba diulangi dari awal baraa Bara'a Bara'a Ulangi nah, Panjang ro dan a Yang terakhir Seimbang ro a Seimbang dua rokat Dua rokat Nah khodaja khodaja, khidaja. Ulangi. Hadara. Hadara. Hidara. Ulangi. jangan melebihi qadar ya hidara nah, ini apa nah, ini contoh yang keliru maksudnya ya, ini rohnya terlalu panjang ya, makanya diseimbangkan Da dan ro seimbang hidara nah. ya. ya seperti misalkan dalam uh, membaca ayat juga demikian dalam kondisi wakaf pun juga seimbang suhufi Ibrahim wa Musa panjang mim dan sin harus semestinya sama ya. tidak karena mau ruku kemudian lebih panjang tidak suhufi Ibrahim wa Musa ya. sama karena haknya cuma dua harokat ya. jangan dipanjangkan wa Musa tidak ya. Allah alam Taib. Kita lanjutkan. Sawo, shasa, fawo, Boza. Halaman berikutnya, halaman 51. Kita ulangi. Shasa. shasa. فاو ضاز ضاع طيب contoh yang di bawahnya syaghafa syaghafa syaghafa عطس عطس عطاسا Baik, coba diulang satu baris penuh. Taib bawahnya Satu lagi. Bazagha. Nah, bisa dipahami ya kalau baca sekaligus satu baris bisa tidak satu nafas misalkan contohnya بزغ بزغ بزغ ظفر ظفر ظفر untuk melatih aja kecermatan melihat mana alif mana yang pendek mana yang panjang nah. dicoba aja coba ya. Baik, Bisa ya? Gampang ya alhamdulillah. Taib. Berikutnya <clears throat> coba antum lihat masih halaman 51 dua baris terakhir. Dua baris terakhir. Taib. Taib coba antum baca baris yang awalnya ghafili ya. Satu kata satu kata saja. Ghafili dan seterusnya. Tafadhol. Ah, ada yang salah harus kompak ini. Ya, ulangi. Jangan sampai ada yang tidak kompak ya, ulangi. Ahsan, ahsantum. Taib. Siap ya, bawahnya lagi. Tonton dulu. Ah, santum. Terakhir halaman berikutnya hayatuna Ayo, ahsan. Allah ibarik Bisa ya? Ada yang kesulitan tidak? Ada yang kesulitan? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Pelajaran berikutnya. Ad-darsu al-arba'un, pelajaran ke-40. Taib, kita masih mempelajari alif, ya. Alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya, ya, dalam bentuk ya. Ya. Bentuknya ya, kita tahu ya seperti itu. 6. Alif kadang berbentuk ya, ya tanpa titik tentunya. 6. Maka Alif ini juga sama fungsinya memanjangkan apa? harokat fathah sebelumnya. Ya, misalkan ini ta ya sama dengan ta yang berikutnya ada alif tegak. Ro ya. Sama juga ya, menjadi panjang berapa harokat? Dua, dua harokat. Taib. Coba kita baca baris pertama mata. Kenapa huruf tak panjang? Karena ada alif, ada, ada alif. Ula نرى عمى دنا نهى dinamakan alif apa? disebut alif maqsurah ya. Kalau mau tahu namanya alif maqsurah, alif maqsurah. Tapi semuanya sama, fungsinya sama memanjangkan fathah. Nah, ambil baris keempat dari Taib. Ala ya, ala dan seterusnya. Coba baca sama-sama. Taib. Coba soft pertama sampai soft yang uh, sejajar dengan tiang. Taib. Diulangi coba. Ala ma yara. Baik, Ambil baris yang di atasnya coba. Masih yang soft yang tengah di depan. Lawo dan seterusnya. Baik. Sekarang tengah paruh yang di belakang dari lawo sampai fama roa. Fadlu. ahsan. Allah barik fikum. Taib. Yang terakhir dari pelajaran alif adalah bahwasanya alif kadang diisyaratkan, yakni disimbolkan. Disimbolkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Ya, alif kadang tidak berbentuk. Ya, tidak tegak, tidak pula seperti huruf ya, namun disimbolkan dengan alif kecil. Ya, ya ini simbol saja, simbol. Nah. Taib. Dan ini banyak kita dapatkan dalam mushaf, ya, dalam mushaf. Ya, alif kalau dibaca ada, ya, misalkan pada baris pertama yang paling akhir, paling kiri, ya. Kalimat apa? Banaha, ya, huruf nun diikuti oleh ha, ya. Ba, nun kemudian apa? Ha dan alif. Namun ternyata ya, para qurra membaca dengan memanjangkan nun. Banaha. Alifnya mana? Tidak ada alif yang tertulis dalam rosem. Ya, dalam rosem Utsmani tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Setelah lafaz saja, maka disimbolkan dengan alif kecil setelah fathah. Ya, kita ulang lagi kalimat banaha kalau kita ditanya misalkan kalimat banaha huruf-huruf yang tertulis apa saja? Ba, nun, ha. Ya, alif tidak tertulis. Ba, apalagi nun, ha, alif. Ya, yang yang marsum rosemnya hanya empat huruf saja. Ba, nun, ha, alif. Nah, namun dalam lafad, ketika dilafatkan lima huruf ya, yaitu ada alif setelah nun. Ya, secara lafad ada alif. Ya. Maka untuk menyimbolkan alif atau untuk menampakkan alif ya, dalam membacanya ya tidak bisa kita menambahkan alif tegak antara nun dan ha ya, nggak boleh karena menyelisih apa rosem ya. tidak boleh menyelisih apa yang telah dituliskan dalam dalam mushaf Utsmani nah dalam mushaf Utsman radhiyallahu taala an makanya disimpulkan dengan alif kecil ya atau dalam Quran cetakan Indonesia mungkin kita akan mendapati apa harokat fathah tegak ya, sama saja. Ya, fathah tegak disimpulkan apa merupakan simbol dari alif kecil ya, atau alif. enam bisa dipahami ya? Baik. Baik, kita baca wa madha ya. wa asa furada banaha تشابه قيامة كلالة فواحش مشارق تقاتل ضعافا فآوى yang sisanya ini bagian antum fadl Masih tersisa satu baris halaman berikutnya disempurnakan Baik. Inilah pelajaran uh, alif yaitu alif apa? Alif sukun, ya, alif sukun. Mungkin sebagian kita akan bertanya mana tanda sukunnya? Ya, mana tanda sukun pada alif? Karena kita telah e, menyampaikan tadi bahwasanya yang kita pelajari pada juz kedua apa? Sukun, ya. Sekarang alif mana tanda sukunnya? Ya. Memang e, tanda sukun pada huruf-huruf mat, ya. kalau kita menggunakan mushaf cetakan mana? Cetakan Mamlakah Saudiyah, maka tanda sukun pada huruf-huruf mat tidak disimbolkan ya tidak disimbolkan ya tidak akan ada tanda sukun ya pada apa pada huruf-huruf mad alif ataupun apa wawu mad ataupun ya ya mungkin dalam mushaf yang lain ya mad atau huruf mad wawu dan ya mungkin masih ada tanda sukun ya, tapi Allah alam kalau dalam e, musaf yang dicetak oleh kerajaan Saudi ya tidak menggunakan tanda sukun. Nah, tanda sukun bentuknya apa? Bentuknya apa tanda sukun itu? Apa? Tanda sukun itu ada, pada asalnya adalah bentuk e, huruf kh, huruf kh yang dihilangkan titiknya dan dipotong bagian bawahnya. Nah, itulah sukun. Jadi tanda-tanda itu ada ada asal muasalnya. Tanda sukun itu apa? Adalah huruf kho yang dipotong dan dihilangkan titiknya. Ya. Antum perhatikan dengan cermat. Kalau antum eh, perhatikan tanda sukun itu apa? Asalnya adalah bentuk kho yang dipotong, tinggal bagian atasnya, kemudian titiknya hilang. <clears throat> Maksudnya adalah apa? Adalah menandakan itu adalah sukun khafif ya sukun khafif sukun khafif Taib al-muhim yang kita perlu untuk ketahui pada pelajaran terakhir ini adalah bahwasanya alif itu sebenarnya adalah sukun namun memang tidak digubuhkan tanda sukunnya alif demikian pula nanti pada huruf-huruf mat yang lain wawu dan ya tidak akan kita dapati tanda sukun ya tanda sukun tidak ada Sekali lagi pada mushaf cetakan Al-Mamlakah As-Saudiyah.